kuda akan Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-111 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Niko Septiawan sebagai Resi Mahalalida, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti kembali membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Dia tidak ambil peduli lagi apa yang dilakukan laki-laki tua di mulut gua itu. Saat berikutnya Rakuti tidur terlalap dan dia bermimpi. Mimpi yang aneh sekali. Dalam mimpinya, Rakuti bertemu dengan laki-laki tua aneh yang mengenakan pakaian seorang Brahmana. Laki-laki tua itu seolah-olah muncul dari pintu langit. Laki-laki tua itu mengaku dirinya bernama Resi Mahalalita Mahalalida, artinya perkataan yang indah. Rakuti, Rakuti. Mengapa kau mengejar mahkota karah? Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah barang titipan. Barang titipan artinya kau tidak pernah benar-benar memilikinya. Kau hanya diberi pinjaman saja. Suatu saat, jika Dewata aku menghendakinya, barang pinjaman itu akan diambil kembali. Aku tidak peduli. Dan aku tidak akan mundur dari cita-citaku. Aku harus menjadi Raja Majapahit. Rakuti harus menjadi raja. Aku datang untuk memberimu peringatan Rakuti. Peringatan yang pertama kali. Sebab ketahuilah, sekarang ini kau sedang berjalan menyusuri jalanan yang sangat licin dan berbahaya. Cita-citamu yang melambung tinggi, yang penuh diwarnai hawa nafsu bisa membuatmu ditelan kebinasaan. Aku baru saja bermimpi. Aneh sekali mimpiku ini. Aku baru saja bermimpi bertemu dengan Resi Mahalalita Jangan-jangan laki-laki tua yang bersamaku di dalam gua adalah Resi Mahalalita. Eh, di mana laki-laki itu? Dia tidak ada di tempatnya. Hmm, jangan-jangan dia sudah pergi. Raku buru-buru bangkit. Dia melangkah ke mulut gua, tapi dia tidak menemukan laki-laki tua aneh itu. Dia mencari di sekitar gua, tapi masih juga belum dapat menemukannya. Rakuti menjadi gusar. Dia tidak ada. Kurang ajar. Dia telah pergi dengan diam-diam. Tapi benarkah dia Resi Mahalalita? Aku masih belum yakin. Mungkin juga dia Resi Mahalalita. Atau barangkali dia hanyalah seorang laki-laki tua yang kurang waras. Tapi aku harus dapat menemukannya. Akan ku cari orang itu. Akan ku paksa dia mengakui siapa dia sesungguhnya. Rakuti melompat meninggalkan mulut goa dan dia mencari laki-laki tua ke sembarang tempat. Rakuti menyusup ke hutan-hutan kecil yang terdapat di sekitar goa. Tapi dia sangat kesal. Laki-laki tua aneh itu tidak juga dapat ditemukannya. Hah, setan tua. Kemana orang itu perginya? Apa maksudnya dia tiba-tiba saja pergi? Orang gila itu telah membuatku penasaran. Aku harus dapat menyingkap rahasia yang disembunyikannya. Aku yakin. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu kepadaku. Tapi aku telah gagal menemukannya. Dia tiba-tiba saja lenyap seperti ditelan bumi. Akhirnya Rakuti memutuskan kembali ke goa. Rakuti terkejut begitu memasuki mulut goa. Dia melihat sosok tubuh laki-laki tua itu terbaring di atas lempengan batu. Perlahan-lahan Rakuti mendekati laki-laki tua yang terbaring dengan nyaman di atas lempengan batu. Dia menjadi sangat kesal. Dia merasa dipermainkan. Tiba-tiba Rakuti terkejut sekali. Dadanya seperti diguncang angin topan. Dia merasakan getaran aneh memancar dari wajah laki-laki tua yang masih terbaring nyaman itu. Rakuti mundur beberapa langkah. Oh, ya, Laki-laki tua ini mempunyai kekuatan dalam yang sangat dahsyat. Sekalipun dalam keadaan tidur, dia mampu memancarkan kekuatan yang dapat mempengaruhi sendi-sendi tenagaku. Hmm. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Benarkah dia Resi Mahalalita yang ku cari-cari? Apa hubungan laki-laki tua ini dengan mimpiku? Ketika Rakuti masih berdiri ragu-ragu, Mendadak sosok tubuh laki-laki tua itu bergerak-gerak, dan sosok tubuh itu bangkit, lalu duduk bersila seperti biasanya. Rakuti, apa yang kau lakukan di situ? Akulah yang seharusnya bertanya kepadamu, Pak Tua. Apa yang kau lakukan di situ? Eh, aku baru saja tidur pula sekarang. Dusta, dusta. Ah. Kau pasti sengaja mempermainkan aku. Baru saja aku mencarimu ke sana kemari. Untuk apa kau mencari kura putih? Dengarlah, Pak Tua. Baru saja aku bermimpi. Mimpiku aneh sekali. Aku seperti melihat perwujudanmu di dalam mimpi. Tapi, tapi kau mengenakan pakaian seorang Brahmana. Dan kau mengaku bernama Resi Mahalalita. <laughs> rakuti, rakuti ya. <laughs> Lupakan saja soal mimpi itu. Ya. Pada dasarnya, manusia hidup dalam impiannya masing-masing. Sudahlah, lupakan saja. Pak Tua, katakan siapa kau ini sebenarnya? Apakah benar kau yang bernama Resi Mahalalita? Aku datang dari tempat yang sangat jauh. Aku datang dari tempat yang tiada mempunyai nama. Apa yang membuat manusia susah ialah ketidakmampuannya mengenali diri sendiri. Apa yang membuat manusia kebingungan ialah ketidakmampuannya menyelami hakikat dirinya. Omong kosong. Bicara memulai ngawur lagi, Pak Tua. Aku bertanya sungguh-sungguh kepadamu. Katakan, Pak Tua. Katakan siapa kau ini sebenarnya. Benarkah kau yang bernama Resi Mahalalita? sebenarnya yang kau cari, Rakuti? Aku mencari seorang pertapa sakti yang bernama Resi Mahalalita. Kalau misalnya kau bertemu dengannya, apa yang akan kau lakukan? Aku akan berlutut di hadapannya. Aku akan bersujud kepadanya. Dan aku akan memohon untuk dijadikan muridnya. Aku mencari guru Pak Tua. Aku mencari seorang guru yang mumpuni yang hebat, yang sakti mandraguna. Aku ingin menjadi seorang pendekar yang dikjaya. Rakuti, seseorang harus mampu menjadi guru yang bijak untuk dirinya sendiri. Pak Tua, kau belum menjawab pertanyaanku. Eh, kau tidak perlu mencari jawaban pada orang lain. Kaulah yang bisa menjawab pertanyaanmu sendiri. Berdebah, setan tua. Kata-katamu semakin membuatku muak. <laughs> eh, maaf, Rakuti. Maaf kalau pertemuan kita ini telah membuatmu kecewa. Barangkali aku tidak dapat berbuat banyak untuk menolongmu. Kau hanyalah seorang laki-laki tua berpakaian petani Kau hanya senang mengumbar kata-kata tidak bermutu. Bagaimana kau bisa menolongku? Aku datang jauh-jauh kemari hanya untuk mencari seorang guru. Ya. Tapi rupanya nasibku masih belum beruntung. Rakuti, guru yang mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian banyak bertebaran di muka bumi Majapahit. Tapi guru yang mengajarkan kebijaksanaan jarang bisa ditemui. Aku tidak butuh guru yang senang memberi ceramah. Aku butuh guru yang bijaksana. Guru yang sakti. Guru yang mumpuni. Itulah yang kucari. <laughs> Takuti. Nampaknya kau semakin kebingungan. <laughs> wajahmu sudah tidak keluar. Lebih baik kau istirahat. Kau masih juga belum tidur, Rakuti. Ah, aku tidak bisa tidur, Pak Tuhan. Aku gelisah. Kau takut gagal? Benar. Kau benar, Pak Tua. Baru kali inilah aku mendengar kau berkata benar. Ya, aku takut. Aku takut sekali. Aku takut gagal. Aku tidak bisa membayangkan diriku jika seandainya aku gagal. Kalau kau sampai gagal, kau akan musnah Rakuti. Kau akan lenyap bersama kegagalanmu. Oh, Patua, tolonglah aku. Tunjukkanlah kepada aku di mana aku harus menemukan seorang guru mumpuni. Aku harus belajar kepadanya. Aku akan berlutut di hadapannya dan aku akan taat serta patuh kepadanya Aku sanggup mengerjakan apa saja yang diperintahkannya. Dia akan menjadi guruku. Guru sempurna. Guru yang kujunjung tinggi di atas kepalaku. Aku akan hormat kepadanya. Katakanlah, Pak Tua. Tolong katakan, di mana aku harus menemui guru seperti itu? Aku tidak dapat membantumu, Rakuti. Maafkan aku. Keparat, setan tua. Kau membuatku semakin kesal, Pak Tua. Hmm, banyak sekali orang melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya. Ialah menyelami hakikat diri dan memperoleh kebahagiaan abadi. Mengapa orang-orang gandrung pada barang-barang semu? kesenangan-kesenangan sepintas lalu. Ingin menjadi raja. Ingin punya banyak harta. Ingin punya sarana hidup mewah. Ingin tiga kumi orang. Disanjung dan dipuja-puja bagaikan dewa. Itulah yang sebenar-benarnya dosa dosa artinya lupa atau keliru memandang dunia fana ini. Ceramah lagi, ceramah lagi. Rakuti, mengapa kau sangat bernafsu ingin menjadi raja? Hah? Apa kau pikir enak menjadi raja? Mengapa tidak? <laughs> Di mana enaknya menjadi raja? Pak Tua, Pak Tua yang aneh. Tentu saja enak sekali menjadi raja. Itulah sebabnya semua orang mendambakan kekuasaan seorang raja. Kalau aku bisa menjadi raja, Aku bisa berbuat apa saja. Ternyata pandanganmu sangat sempit tentang raja dan kekuasaannya, Rakuti. Kau hanya melihat dari sudut baiknya, sudut kesenangannya saja. Cobalah, kau lihat sudut-sudut yang lain. Kau barangkali tidak pernah tahu bahwa seorang raja kadangkala tidak bisa tidur. Sementara seorang gelandangan hina tidur nyenyak di kolong jembatan. Seringkali seorang raja tidak dapat makan. Dan pada saat yang sama, seorang gelandangan hina makan dengan lahap sisa-sisa makanan orang lain. Ya, seorang raja memang mempunyai kekuasaan yang besar. Tapi dia juga dituntut rakuti. Dia harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya itu. Bahkan seorang raja selalu dihantui oleh rasa takut. Takut kekuasaannya direbut orang lain. Dia takut pada saudara-saudaranya sendiri. Pada bawahan-bawahannya sendiri. Pada sanak kerabatnya sendiri. Seorang raja tidak hidup bebas seperti yang dibayangkan orang. Dia tidak bisa hidup semau-maunya. Dia tidak bisa bicara dengan sembarang orang. Dia tidak bisa pergi ke suatu tempat tanpa pengawalan. Nah, menurut pendapatku, Seorang raja justru hidupnya sangat menderita. Dia sama persis seorang narapidana yang disekap di ruangan penjara. Omong kosong. Kau pintar sekali membolak balikkan kenyataan, Pak Tua. Bagaimana seorang raja tidak boleh berbuat sesuka hatinya? Siapa yang berani melawan kekuasaannya? Dia boleh memerintahkan apa saja dan semua orang harus menurut kepadanya. Takuti, ada dua macam raja. Yang pertama ialah raja yang arif, bijaksana, dan dicintai rakyatnya. Raja seperti ini memang boleh dikatakan menjadi wakil para dewa di muka bumi. Raja seperti ini datang ke muka bumi untuk membuat sawah-sawah menjadi subur. Burung-burung bernyanyi dengan indah. Air sungai gemercik mengalir sepanjang musim. Dan tanaman-tanaman berbuah dengan baik. Raja yang adil dan bijaksana ibarat lambang suatu kemakmuran suatu negeri. Sedangkan yang kedua ialah raja yang tamak, pengis dan lalim. Raja seperti ini dibenci oleh rakyatnya. Raja yang lalim akan selalu merasa terancam keselamatannya dia selalu merasa takut. Dia merasa di sekelilingnya penuh musuh. Dia curiga kepada siapa saja. Dia curiga kepada bawahan-bawahannya, kepada kerabat-kerabatnya. Raja yang lalim memerintah sebuah negeri dengan ketakutan. Sebab apa? Sebab dia tahu Sebenarnya dia merasa tidak cocok duduk di atas singgah sana. Hanya karena nafsu serakah, amat, lupa, maka dia sampai duduk di atas singgah sana. Tua, semakin kuperhatikan, kau nampak semakin aneh di mataku. Kau mempunyai pengetahuan yang juga luas. Baru saja kau bicara tentang dua macam jenis raja. Rakuti, mudah-mudahan Dewata aku memberi penerangan hatimu yang sedang gelap. Rakuti semakin penasaran setiap kali terlibat dalam pembicaraan dengan laki-laki tua aneh itu, dugaannya semakin kuat bahwa laki-laki aneh itu adalah seorang Brahmana yang ditemuinya di dalam mimpi. Brahmana yang terkenal dengan sebutan Resi Mahalalita. Akhirnya Rakuti memutuskan untuk mencari kepastian. Rakuti ingin mencobai laki-laki tua aneh. Pagi masih gelap, kabut masih turun melayang-layang di atas permukaan tanah, ketika Rakuti terbangun dari tidurnya. Nyenyak sekali tidurku. Hmm. Hei, eh, di mana Pak Tua? Hmm. Dia sudah tidak ada lagi. Orang tua itu semakin membuat hatiku penasaran. Aku harus segera memperoleh kepastian. Aku harus segera tahu siapa dia sebenarnya. Rakuti melompat meninggalkan ruangan goa. Jalanan setapak di samping goa membawa Rakuti memasuki sebuah hutan kecil. Rakuti sangat kesal dan dia merasa dipermainkan. Oh, si tua jahanam, kemana dia pergi? Orang tua itu bisa membuatku menjadi gila. Dia mengoceh sepanjang malam dan pagi harinya tiba-tiba saja lenyap. Dia itu orang atau kesiluman? Keparat. Aku tidak sudi menjadi bahan permainan seperti ini. Hei, Pak Tua! Di mana kau, Pak Tua? Awas kau! Jangan mempermainkan aku! Jangan membuatku kesal! Keluarlah kau dari tempat persembunyianmu! Keluar, Pak Tua! Guti mengamati suasana di sekitarnya. Dinding-dinding bukit yang tinggi, hutan semak belukar yang rimbun, dan pohon-pohon liar tumbuh di sana-sini, bagaikan pagar alam yang membentengi daerah itu dari terpaan angin sepanjang musim. Fatwa! Keluar kau! Aku ingin bicara denganmu. Rakuti bertekad untuk menyingkapkan rahasia yang menyelimuti laki-laki tua aneh. Dia berjalan bergegas, Tangan kirinya menyipak dedaunan, sementara tangan kanannya melekat pada gagang tombak Patmayoni. Setelah beberapa saat lamanya mencari-cari, Rakuti melihat sosok tubuh manusia duduk di tepi sebuah tebing yang curam. Rakuti segera melangkah menghampiri sosok tubuh itu. Laki-laki tua aneh duduk di atas bongkah batu. Pandangannya mengarah ke depan, ke hamparan lembah yang hijau. Rupanya kau di sini, Pak Tua. Aku mencarimu ke sana kemari. Tapi rupanya kau enak-enakan duduk di sini. Apa yang kau lakukan? Patua, apa yang kau lakukan? Aku sedang melihat bentangan lembah hijau. Aku sedang mendengarkan tesau angin rakuti. Aku sedang menikmati gamelan alam yang sangat merdu bunyinya. Aku tidak sudi mendengar ocehanmu lagi, Pak Tua. Aku harus segera mendapat kepastian tentang siapa dirimu. <laughs> eh, mana ada kepastian di dunia fana ini, Rakuti? <laughs> Semuanya serba tidak pasti. Tak ada yang bisa kau jamah dengan keyakinan. Semuanya bergerak di mana kau tidak bisa mengikuti arahnya. Sudahlah, Rakuti. Hatimu yang gelisah akan membuat daya penalaranmu semakin menurun. Berdebah, jahanam tua. Sekarang katakan kepadaku. Katakan siapa dirimu ini sesungguhnya. Apakah kau yang bernama Resi Mahalalita? <laughs> eh, sudahlah. Lupakan saja tentang diriku ini, Rakuti. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Kau harus mengatakannya. Kau tidak perlu mendesakku seperti itu. Kalau kau tidak mengakuinya, tidak mau mengatakan siapa dirimu sebenarnya, aku akan memaksamu. Aku pasti memaksamu, Pak Tua. Kalau perlu, dengan kekerasan. Ah, kekerasan? hanya akan membuat manusia semakin jauh dari budi pekerti luhur. Perfektan dengan kata-katamu. Ayo Patua, cepat katakan. Katakan bahwa kau resi Mahalalita. <laughs> Mengapa kau berpikir bahwa aku adalah Resi Mahalalita? <laughs> Apa alasanmu sehingga kau menduga bahwa aku adalah Resi Mahalalita. Hah? Kau pernah menemuiku dalam mimpi. Hmm. Dan kau mempunyai ciri-ciri serta gambaran dari pertapa sakti itu. Semula aku hanya menganggapmu sebagai laki-laki tua sinting yang sengaja melarikan diri ke dalam hutan. Tapi kau menampakkan ciri-ciri serta tingkah laku yang aneh. Aku menjadi ragu-ragu. Aku bimbang dan aku penasaran. Aku ingin mengakhiri semua ini. Karena itu Pak Tua, kau harus menjawab pertanyaanku dengan tegas. Benarkah kau resmi Mahalalita? Pak Tua, jangan palingkan wajahmu. Aku bertanya padamu, benarkah kau resmi Mahalalita? Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu, Lakuti. Jawablah sendiri pertanyaanmu itu. Kurang ajar, jahanam tua. Aku terpaksa mengambil jalan kekerasan. Kalau kau tidak mau segera mengakui siapa dirimu, kau akan binasa di tangan Rakuti. mengikuti meraba gagang tombak Patmayoni. Setelah itu dia mundur selangkah. Dia menatap tajam ke arah laki-laki tua aneh yang masih duduk bersila dengan tenangnya. Rakuti semakin bertambah kesal. Lihat, Pak tua, Lihat apa yang kugenggam ini. Kalau kau masih juga tidak mau menjawab pertanyaanku, kau akan menjadi mangsa tombak Patmayoni. Aku tidak main-main, Pak Tua. Aku benar-benar akan membunuhmu. Keparat. Ketenanganmu benar-benar menjengkelkan. Ketenanganmu telah menginjak-injak harga diriku. Kau pikir aku tidak berani melakukannya? Kau pikir aku tidak mampu membobol lambungmu dengan tombak Patmayoni? aku tidak yakin kesungguhanmu, Rakuti. <laughs> Kau pasti hanya sekedar main-main. betapa? Kau akan segera binasa di tangan Rakuti. Rakuti mencengkram tombak Patmayoni, kemudian mengangkatnya ke udara. Tombak Patmayoni berputar-putar di udara, menimbulkan desingan-desingan angin. Rakuti benar-benar sudah nekat, tapi mendadak dia terkejut. Dia buru-buru menurunkan tombak Patmayoni, sambil terenganga keheranan. Salahkah mataku ini? Salahkah penglihatanku ini? Rakuti terenganga keheranan. Ia masih berdiri dengan menggenggam tombak Patmayoni. Tapi nampaknya Rakuti mengurungkan niatnya untuk menyerang laki-laki tua aneh. Karena tiba-tiba perwujudan laki-laki tua aneh seketika lenyap, dan Rakuti melihat perwujudannya sendiri di sana. Itulah sebabnya Rakuti menjadi ragu-ragu. Kedua belah lututnya gemetar dan bibirnya gemetar. Ah, kau, kau siapa? Kau siluman datang dari daerah mana? Berani sekali kau mengambil perwujudanku. Rakuti, sekarang ini kau memang sedang berhadapan dengan dirimu sendiri. Suaramu. Suaramu masih suara laki-laki tua keparat itu. Tapi perwujudanmu mengambil perwujudanku. Aku datang hanya untuk memberimu peringatan, Rakuti. Peringatan bahwa kau tersesat jalan kau masih mempunyai kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tidak. Aku tidak akan kembali. Rakuti tidak akan mundur lagi. Kasihanilah aku, Rakuti. Kasihanilah dirimu ini. Janganlah kau terlalu memaksakan diri. Cita-citamu yang tergantung tinggi di atas langit hanya akan membinasakan hidupmu sendiri. Karena itu kembalilah Rakuti. Kembalilah sebelum semuanya terlambat. Betapa Aku tidak sudi mendengarkan peringatanmu. Peringatan apa? Kau hanya datang untuk mengacaukan pikiranku. Kau tidak mungkin menggugurkan keyakinan Rakuti. Bagaimanapun juga, Rakuti harus menjadi Raja Majapahit. Kalau begitu, sama halnya kau membunuh diriku, Rakuti. Kau sama halnya membunuh dirimu sendiri. Apakah kau berani melakukannya? Jawablah, Rakuti. Jangan hanya berdiri di situ dan menggenggam tombak. Beranikah kau melakukannya? Ayo, Tusukan ujung tombakmu ke dadaku ini. Dan aku akan menggelepar di hadapanmu. Aku akan binasa di tanganmu. Tapi pada saat itu, kau juga akan menemui kebinasaan. Tidak. Pergi. Pergi kau siluman jahat. Jangan ganggu aku. Kau tidak akan bisa mengusir aku, Rakuti. Karena aku sebenarnya adalah perkataan yang paling dalam. Yang muncul dari lubuk hati sanubarimu sendiri. Aku akan senantiasa mengikutimu. Ayo Rakuti, tunjukkan keberanianmu. Bunuhlah aku. Aku tidak akan melawan kau bebas menusukkan ujung tombakmu. Aku tidak menghindar. Ayo Rakuti, bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Tidak. Tidak. Tidak. Pergi kau. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Cepat kilat Rakuti kabur. Dia berlari ke tengah-tengah hutan. Dia berlari bagaikan orang gila. Dia berlari bagaikan dikejar siluman yang ingin mencekik lehernya. Akhirnya Rakuti menemukan sebuah ceruk tebing yang cukup dalam. Dan dia bersembunyi di situ untuk sesaat lamanya. Gila. Laki-laki tua aneh itu benar-benar telah membuat nyaliku menjadi kecil Kurang ajar. Mengapa aku harus bertemu dengan laki-laki tua yang tidak waras? Benar-benar orang sinting. Tapi dia mempunyai ilmu sihir yang hebat sekali. Dia dapat merubah perwujudannya menjadi perwujudan diriku. Benarkah aku telah melihat permainan sihir? jahanam! Aku telah dipermainkan. Aku telah menjadi barang permainan. Ah, ya, biarlah. Untuk sementara, aku bersembunyi di curug tebing ini. Ah, aku, terus terang, aku tidak tahan menghadapi laki-laki tua aneh itu. Aku bisa gila. Aku bisa ikut-ikutan sinting. Ah, mudah-mudahan dia tidak mengetahui tempat persembunyianku. Biarlah aku menunggu di sini beberapa saat lamanya. Rakuti, Rakuti, mengapa kau bersembunyi di situ? seperti tersentak. Suara laki-laki tua aneh datang lagi. Dan tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul dari balik batu-batuan pada gunung. Sosok tubuh yang mengambil perwujudan dirinya sendiri. Sosok tubuh itu perlahan-lahan mendekatinya. Wajahnya membayangkan kesedihan yang dalam. Rakuti, mengapa kau bersembunyi di situ? Ah, mengapa kau mengikuti aku? Aku tidak pernah mengikutimu, Rakuti. Aku sudah selalu bersamamu sejak lama. Sejak kau belum dilahirkan ke muka bumi. Aku selalu bersamamu dalam keadaan suka dan duka. Dalam keadaan sakit. Dalam keadaan bahagia dan menderita. Omong kosong. Aku tidak percaya kata-kata siluman seperti kau. Cepat pergi. Tinggalkan aku. Aku tidak membutuhkan seorang teman. Aku datang untuk memberimu peringatan, Rakuti. Memberimu peringatan. Aku tidak butuh peringatan dari siapapun juga. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak butuh ceramah. Aku tidak butuh nasihat ataupun petua. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Dan aku bisa meraih cita-citaku sendiri. Kasihan kau Rakuti. Mengapa pikiranmu tersesat terlalu jauh? Apa urusanmu? Aku juga tidak butuh rasa kasihan. Aku tidak butuh rasa iba. Aku bisa mengatasi kesulitanku sendiri. Rakuti, Rakuti, Kasihanilah aku ini, Rakuti Hentikanlah petualanganmu itu. Usahamu akan sia-sia. Apa katamu? Usahaku akan sia-sia. Lihat saja nanti. Setelah aku memperoleh daya-daya kesaktian, aku akan menggenggam bumi Majapahit dalam kepala tanganku. Aku akan mengusir jaya negara dari tahta. Dan selanjutnya, Akulah yang duduk di atas hingga sana. Aku sudah merindukan saat itu. Saat Rakuti menjadi raja. Dan kalau aku sudah menjadi raja, negeri ini akan bergerak dalam kekuasaanku. Tangan-tanganku yang perkasa inilah yang akan memerintah Majapahit. Tangan-tanganku akan membasmi siapa saja yang berani membangkang perintahku. Tangan-tanganku akan meringkus para penjahat negara. Tangan-tanganku akan membakar habis desa tempat berkumpulnya kaum pembangkang. Mahkota Mayangkara. Mahkota Mayangkara. Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah barang pinjaman. Dan suatu saat nanti, dia harus mengembalikannya kembali kepada yang berhak. Tak ada yang kekal di muka bumi ini. Semuanya hanya bersifat sementara. Mahkota Mayangkara. Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah semu belaka. Tidak mempunyai sifat yang hakiki. Mengapa kau mengejar kekuasaan seperti itu, Rakuti? Apa aku tidak berhak memperoleh kekuasaan duniawi ini? Kau senang hidup dalam dusta dan kebohongan. Selama dusta dan kebohongan itu terasa nikmat, aku senang menikmatinya. Aku tidak peduli apakah kekuasaanku nanti hanyalah sementara. Aku tidak peduli apakah cita-citaku hanyalah barang semu. Tekad Ku sudah bulat. Tak seorang pun dapat melunakkan hatiku. Termasuk kau. Oh, jangan Rakuti. Jangan kataku. Kembalilah. Kau memang sudah menyeberangi sungai itu. Tapi pakaianmu belum terlalu basah. Kau masih bisa kembali lagi ke tepi sungai dan menyesali perbuatanmu. Tidak. Aku tidak akan menyesali apa-apa. Aku tidak merasa membuat kesalahan. Aku melihat warna merah menyelupungi jiwamu, Raguti. Aku melihat warna darah. Sungai yang kau seberangi akan berubah menjadi aliran darah. Cita-citamu akan memakan banyak korban, Rakuti. Kita citamu akan mengalirkan banyak darah. Aku tidak peduli. Bersetan dengan kata-katamu. Kau bicara atas nama siapa? Kau mengambil perwujudan diriku. Tapi kau tidak memihak kepadaku. Pergi sana. Tinggalkan aku. Cepat pergi. Jangan dekati aku. Jangan membuntuti Rakuti. Aku tidak akan melepaskanmu, Rakuti. Seujung rambut pun aku tidak akan meninggalkanmu. Kemana kau pergi, aku akan selalu bersamamu. Kau tidak akan bisa bersembunyi dariku. Siluman jahat, pergi kau, pergi! Jangan ikuti aku, pergi, pergi, pergi! pergi! Makhluk itu terus memututi aku. Ah, di mana aku harus bersembunyi sekarang? Mudah-mudahan saja dia tidak dapat menemukanku di sini. Mudah-mudahan saja dia kehilangan jejakku. Aku bisa menjadi gila. Aku akan gila jika terus-menerus diganggu makhluk seperti itu. Rakuti, Rakuti, aku di sini Rakuti. Aku di sebelahmu. <laughs> Oh, ya ampun. Kau masih terus membuntuti aku. Sekarang aku di belakangmu. Nah, sekarang aku di depanmu. Oh, ampunilah aku. Jangan siksa aku seperti ini. Cepat tinggalkan aku. Aku tidak tahan. Aku bisa menjadi gila kalau kau terus-menerus mengikuti aku seperti ini. Cepat kau pergi. Pergi. Aku tidak membutuhkanmu. Takuti. Aku sayang padamu. Karena aku sayang padamu, aku selalu mengikutimu. Aku selalu mengkhawatirkan perjalanan hidupmu. Aku tidak ingin kau tersesat. Aku ingin kau selamat, Rakuti. Sudah, sudahlah. Jangan bicara lagi. Kepalaku rasanya mau pecah. Awas, kalau kau masih terus mengikuti aku. Lihat, aku akan merobek-robek dadaku sendiri. Rakuti, Rakuti, sekarang hatimu benar-benar sudah gelap. Kau tidak mampu lagi melihat sepotong cahaya, sekalipun matahari bersinar terang benderang. Lebih baik aku mati daripada menjadi gila karena kau selalu membutuhkan aku. Rakuti, Rakuti. Apa yang kau lakukan itu? Jangan rakuti, jangan lakukan. Itu petualangan yang paling bodoh dalam hidup manusia. Jangan, jangan kau lakukan. Kuti menggenggam erat-erat tombak Padmayoni. Kemudian mahkota Mayangkara. Mahkota Mayangkara. Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah barang pinjaman. Dan suatu saat nanti, dia harus mengembalikannya kembali kepada yang berhak. Tak ada yang kekal di muka bumi ini. Semuanya hanya bersifat sementara. Mahkota Mayangkara. Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah semu belaka. Tidak mempunyai sifat yang hakiki. Mengapa kau mengejar kekuasaan seperti itu, Rakuti? Apa aku tidak berhak memperoleh kekuasaan duniawi ini? Kau senang hidup dalam dusta dan kebohongan. Selama dusta dan kebohongan itu terasa nikmat, aku senang menikmatinya. Aku tidak peduli apakah kekuasaanku nanti hanyalah sementara. Aku tidak peduli apakah cita-citaku hanyalah barang semu. Tekadku sudah bulat. Tak seorang pun dapat melunakkan hatiku termasuk kau. Oh, jangan Rakuti. Jangan kataku. Kembalilah. Kau memang sudah menyeberangi sungai itu. Tapi pakaianmu belum terlalu basah. Kau masih bisa kembali lagi ke tepi sungai dan menyesali perbuatanmu. Tidak. Aku tidak akan menyesali apa-apa. Aku tidak merasa membuat kesalahan. Aku melihat warna merah menyelupungi jiwa Muraguti. Aku melihat warna darah. Sungai yang kau seberangi akan berubah menjadi aliran darah. Cita-citamu akan memakan banyak korban, Rakuti. Cita-citamu akan mengalirkan banyak darah. Aku tidak peduli. Bersetan dengan kata-katamu. Kau bicara atas nama siapa? Kau mengambil perwujudan diriku, tapi kau tidak memihak kepadaku. Pergi sana, tinggalkan aku. Cepat pergi. Jangan dekati aku. Jangan membuntuti Rakuti. Aku tidak akan melepaskanmu, Rakuti. Seujung rambut pun, aku tidak akan meninggalkanmu. Kemana kau pergi, aku akan selalu bersamamu. Kau tidak akan bisa bersembunyi dariku. Siluman jahat, pergi kau, pergi! Jangan ikuti aku, pergi, pergi, pergi! pergi! Makhluk itu terus memututi aku. Di mana aku harus bersembunyi sekarang? Mudah-mudahan saja dia tidak dapat menemukanku di sini. Mudah-mudahan saja dia kehilangan jejakku. Aku bisa menjadi gila. Aku akan gila jika terus-menerus diganggu makhluk seperti itu. Rakuti, Rakuti, aku di sini Rakuti. Aku di sebelahmu. <laughs> Oh, ya ampun. Kau masih terus membuntuti aku. Sekarang aku di belakangmu. Nah, sekarang aku di depanmu. Oh, ampunilah aku. Jangan siksa aku seperti ini. Cepat tinggalkan aku. Aku tidak tahan. Aku bisa menjadi gila kalau kau terus-menerus mengikuti aku seperti ini. Cepat kau pergi. Pergi. Aku tidak membutuhkanmu. Rakuti, aku sayang padamu. Karena aku sayang padamu, aku selalu mengikutimu. Aku selalu mengkhawatirkan perjalanan hidupmu. Aku tidak ingin kau tersesat. Aku ingin kau selamat, Rakuti. Sudah, sudahlah. Jangan bicara lagi. Kepalaku rasanya mau pecah. Awas, kalau kau masih terus mengikuti aku. Lihat, aku akan merobek-robek dadaku sendiri. Rakuti, Rakuti, sekarang hatimu benar-benar sudah gelap. Kau tidak mampu lagi melihat sepotong cahaya, sekalipun matahari bersinar terang benderang. Lebih baik aku mati daripada menjadi gila karena kau selalu membutuhkan aku. Rakuti, Rakuti. Apa yang kau lakukan itu? Jangan rakuti, jangan lakukan. Itu petualangan yang paling bodoh dalam hidup manusia. Jangan, jangan kau lakukan. Lebih baik aku mati daripada harus menelan kegagalan. Lihatlah, lihat, akan ku cabik-cabik tubuhku sendiri, akan ku putuskan leherku sendiri, akan kulupangi perutku sendiri dengan tombak Patmayoni. Jangan Rakuti, jangan. Jangan kau tempuh jalan yang begitu hitam. Aku tidak peduli. Aku bebas menempuh jalanku sendiri. Jangan takuti. Kasihanilah aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku datang untuk memberikan peringatan kepadamu. Setiap orang bisa saja salah melangkah. Tapi kalau orang itu mau merendah hati sedikit, dia pasti mau mendengar peringatan orang lain dan dia akan selamat. Aku tidak bermaksud menyerumuskanmu, Rakuti. Aku sayang kepadamu. Aku mencintaimu. Itulah sebabnya aku datang untuk memperingatkanmu. Hatiku tidak akan lumer. Tekadku sekeras baja. Lebih baik kau segera pergi. Ah. Kasihan kau Rakuki. Hidupmu akan diterpa angin kencang. Aku akan berdiri dengan tegar. Aku akan berdiri bagaikan sebatang pohon. Ayo, datanglah angin kencang. Datanglah badai. Amuklah isi dunia. Dan Rakuti akan tetap berdiri tegar perkasa. Kesombongan keserakahan telah bersatu di dalam nafsu dan semua itu akan membinasakanmu Rakuti. Diam! Kau mau pergi atau tidak? Jika kau masih berdiri di situ, kau akan melihat Rakuti terbujur menjadi bangkai. Kuti mengayun-ayunkan tombak Padmayoni. Nampaknya dia sudah tidak peduli lagi. Nampaknya dia sudah sangat putus asa. Gagang tombak digenggam dengan erat dan ujungnya diarahkan ke jantungnya. Tangan Rakuti gemetar, wajahnya tegang dan kedua belah matanya terpejam. Aku tidak main-main. Kalau kau terus memojokkan aku, aku pasti akan menempuh jalan ini. Aku tidak bisa hidup dalam kegagalan. Aku tidak bisa hidup sementara cita-citaku terus bergantung di awan awang. Baiklah, Rakuti. Aku mengalah. Baiklah. Urungkan niatmu yang sangat nista itu. Bunuh diri adalah pekerjaan yang sangat nista. Nista artinya rendah, hina, kotor. Cepat tinggalkan aku. Pergi sejauh-jauhnya dariku. Atau kau akan segera melihat tubuh Rakuti terbujur menjadi bangkai. Iya, iya, iya. Baiklah. Aku telah berusaha untuk meluruskan jalanmu, Rakuti. Aku telah menunaikan tugas dan kewajibanku tapi karena kau tidak mau kuperingatkan. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu lagi. Cepat pergi dari hadapanku. Pergi dan kembalilah ke tempat asalmu. Ah, rakuti, Rakuti. Sayang sekali. Mengapa kau tidak mengindahkan peringatanku ini? Nah, aku pergi, Rakuti. Mudah-mudahan Dewata Agung mengampuni dosa-dosamu. Rakuti terengganga keheranan. Dia masih menggenggam tombak Patmayoni, tapi kedua belah matanya tidak lepas melihat pemandangan di hadapannya yang sangat menakjubkan. Dia melihat perwujudan dirinya itu menjadi pudar. Semakin lama sosok tubuh semakin tipis, dan akhirnya sama sekali lenyap bersama angin lewat. Oh, apa sebenarnya yang baru saja aku alami? Benarkah aku telah bertemu dengan Resi Mahalalita? Bertapa tua yang sakti itu. Kalau memang benar, apa arti semuanya ini? Bertapa tua itu telah mengambil perwujudan diriku sendiri. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk memberiku peringatan. Huh, peringatan apa? Kalau dia datang untuk mengajariku daya kesaktian, maka aku akan berterima kasih kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau dia datang untuk mencela tindakanku, menggagalkan cita-citaku, untuk apa? aku menaruh hormat kepadanya. Persetan dengan Resi Mahalalita. Mungkin saja dia bukan manusia. Barangkali dia sukma-sukma yang kentayangan. Hm. Untung. Untung aku segera bisa mengusirnya pergi. Kalau tidak, aku bisa menjadi gila. Dia terus-menerus membuntuti aku dan berkata-kata tentang hal-hal yang tidak bisa ku mengerti. Kepalaku menjadi pusing, perutku mual. Untung dia segera pergi. <sighs> Aku lelah sekali. Aku sangat lelah. Aku membutuhkan istirahat bareng semalam. Dan besok pagi, Aku akan meneruskan perjalanan mencari guru. bermaksud kembali ke gua di mana selama ini ia menginap. Rakuti tiba di mulut gua ketika matahari sudah hampir tenggelam. Cahayanya sangat lemah, menimpa pucuk-pucuk pohon hutan. Karena merasa lelah, Rakuti segera tertidur. Dia bangun tengah malam ketika angin dingin menerobos masuk melalui mulut goa dan menerpa tubuhnya. Oh, hmm, nyenyak sekali tidurku. Aku tidur tanpa mimpi sepotong pun. Rupanya hari masih malam. Dingin sekali angin malam ini. Dan rupanya malam ini, aku akan tidur sendirian di dalam gua. Pak tua aneh itu tidak kembali lagi. Hmm. Pak tua yang aneh. Siapa dia itu sebenarnya? Apa dia Resi Mahalalita yang sedang menyamar? Hmm. Orang itu masih merupakan teka-teki bagiku. Tapi masa bodoh. Aku tidak sudi mengingatnya lagi. Lebih baik aku tidur. Besok pagi aku akan meneruskan perjalanan. Ya. Pokoknya aku harus menemukan seorang guru yang mumpuni. Aku tidak akan kembali ke desa Ganding sebelum menemukan seorang guru yang mumpuni. Baru saja Rakuti memparingkan tubuhnya kembali di atas lempengan batu. Pada saat itu dia melihat sesuatu yang aneh memancar dari mulut goa. Dan sesuatu itu ialah cahaya terang benderang. Hah? Apa itu? Cahaya apa itu? Kuti merapatkan duduknya pada dinding goa, dan dia menekuk kedua belah lututnya, sementara matanya terus menatap ke arah mulut goa yang semakin terang benderang. Tiba-tiba tubuhnya menggigil kedinginan, dan mulutnya ternganga lebar. Dari balik cahaya itu, muncul sosok tubuh laki-laki tua aneh. Tapi sekarang laki-laki tua itu tidak berpakaian petani, melainkan mengenakan jubah seorang Brahmana. Laki-laki tua aneh menatap kepadanya dengan pandangan yang sangat tajam dan menusuk. Wajahnya seolah-olah memancarkan sinar. Sinar keagungan, sinar kesucian. Rakuti, Rakuti, akulah Resi Mahalalita. Aku datang menemuimu untuk memberikan peringatan. Sekali lagi kuulangi Aku datang untuk memberimu peringatan. Kali ini adalah peringatan yang pertama. Kau telah berjalan di jalan yang salah anakku. Jalan itu sangat panjang dan berliku-liku. Jalan itu memang akan membawamu ke tempat cita-citamu. Tapi dengar aku, Ti. Cita-citamu yang terlalu tinggi akan membawa banyak korban. Cita-citamu mungkin saja akan berhasil. Tapi akan menimbulkan banyak korban. Dan jalan yang kau tempuh akan menjadi jalan berdarah. Karena itu Rakuti, jika kau mau mengindahkan peringatanku, lebih baik kau mundur. Kembalilah ke jalan yang sederhana. Untuk apa menjadi raja? Untuk apa mengenakan mahkota Mayangkara? Hah? Ingat Rakuti, seperti yang sudah kukatakan kepadamu, kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah barang pinjaman. Jika saatnya sudah tiba nanti, barang pinjaman itu akan diambil kembali oleh yang berhak. Eh, tapi sayang sekali. Sayang sekali Rakuti. Nampaknya hawa nafsumu lebih besar dari kemampuanmu. Dan sekarang hawa nafsu itu, cahaya berwarna merah itu, telah mulai menyeretmu ke tempat-tempat yang sangat berbahaya. Hati-hatilah Rakuti. Waspadalah selalu Cita-citamu yang melambung tinggi dapat membinasakanmu, dapat memusnahkanmu bagaikan badai memusnahkan pohon-pohon perdu. Rakuti mengkeret ketakutan. Dia sama sekali tidak berani menatap wajah laki-laki tua aneh yang sekarang mengaku bernama Resi Mahalalita. Resi Mahalalita diam sejurus lamanya. Tiba-tiba wajahnya menjadi sedih. Aku ti, aku ti. Aku tidak bisa lama-lama menungguimu. Aku sudah datang dan melaksanakan kewajibanku. Dan selanjutnya, terserah kau sendiri. Kau bebas memilih. Kau bebas menempuh jalan. Sekalipun jalan itu nanti akan membawamu ke mulut dewa api yang akan membakar habis seluruh hidupmu. Nah, Rakuti, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat jalan anakku. Mudah-mudahan Dewa Agung mengampuni dosa-dosamu. Rupanya benar dugaanku. Laki-laki tuanya itu ternyata si Mahalalita. Hmm. Kalau memang dia Resi Mahalalita, maka dia sudah pasti mempunyai daya kesaktian yang sangat tinggi. Guru seperti itulah yang kucari. Kalau Resi Mahalalita mau mengajariku ilmu daya-daya kesaktian, maka aku akan menjelma menjadi seorang pendekar tiada bandingannya di seluruh Majapahit. Bukankah ini yang kuidam-idamkan? Bukankah ini yang kudamba-dambakan? Resi Mahalalita. Aku akan berguru kepadanya. Tapi, bagaimana kalau dia tidak mau menjadi guruku? Apa yang harus kulakukan? Mungkin saja dia tidak bersedia mengangkatku menjadi murid. Kalau memang demikian, aku akan terus memujuknya. Aku akan terus merayunya. Aku akan berlutut di hadapannya sampai dia mau mengangkatku menjadi murid. Ah, Resi Mahalalita, dia harus menjadi guruku. Aku harus dapat menguras daya-daya kesaktian yang dimilikinya Tunggu, si Mahalalita. Tunggu. Kau harus menjadi guruku. Kau harus menjadi guruku. Rakuti melompat meninggalkan ruangan goa. Dia berlari-lari kecil menyusuri jalanan setapak di sekitar goa. Bulan tua sudah menggelincir ke arah barat. Cahayanya redup, berusaha menembus daun-daun pohon. Rakuti terus berlari. Beberapa kali dia hampir saja menabrak batang pohon. Ah, ah, ah, kemana perginya Resi Mahalalita? Aku sama sekali tidak menemukan jejaknya. Dia pergi bagaikan angin berembus. Hmm, sayang sekali. Sayang sekali. Kalau aku harus gagal menjadi muridnya. Ah, di mana akan bisa kutemui seorang pertapa sakti seperti Resi Mahalalita? Hmm. Tapi, kalaupun aku bisa menemukannya, belum tentu aku dapat membujuk orang itu supaya mau menjadi guruku. Dia justru datang menghampiriku untuk memberiku peringatan. Dia tidak setuju cita-citaku. Dia ingin membelokkan arah hidupku. Dia mengatakan, beberapa kali dia mengatakan bahwa aku tersesat jalan. Hmm. Kalau begitu, aku tidak perlu mencarinya. Aku akan mencari guru yang lain. Dan aku tidak sudi mendengar peringatan-peringatannya. Hmm. Aku tidak akan mundur Sekalipun cita-citaku masih tergantung di langit tinggi, aku sama sekali tidak bermimpi. Aku sadar, sadar sesadar-sadarnya. Pokoknya Rakuti harus berhasil menjadi Raja Majapahit. Entah kapan saat itu datangnya. Pokoknya Rakuti harus menggenggam bumi Majapahit dalam telapak tangannya. Lakuti memutuskan untuk tidak melanjutkan mencari Resi Mahalalida, tapi dia juga tidak kembali lagi ke dalam goa. Malam itu juga, Rakuti meneruskan perjalanannya. Dia berjalan menyusuri kaki bukit, dan menjelang pagi hari, Rakuti sudah tiba di kaki Gunung Welirang. Mendadak, dari jauh dia mendengar derap kuda mendekat. kemana tujuan perjalananmu? Apa kalian bermaksud menghalang-halangi perjalananku? Eh, jawab saja pertanyaan temanku ini. Baiklah. Aku berasal dari desa Kandi. Aku pergi jauh-jauh meninggalkan desa kelahiranku untuk mencari seorang guru. Guru? Guru apa, ha? Guru yang dapat mengajariku daya-daya kesaktian. Oh, rupanya kau ingin menjadi seorang pendekar sakti pilih tanding. Hmm? Aku tidak ingin menjadi pendekar. Aku ingin menjadi raja. <laughs> raja? Hei, eh, dia ingin menjadi raja katanya. Raja buntung. <laughs> Minggirlah. Aku tidak mempunyai waktu untuk melayani kalian. Aku juga tidak punya banyak waktu. Cepat serahkan barang-barangmu. Dan setelah itu, kau boleh kembali lagi. Kami tidak akan mengganggumu. Jadi kalian bermaksud merampokku? Cepat serahkan barang-barangmu. Kami tidak sabar menunggu. Aku tidak mempunyai barang-barang. Aku hanya mempunyai ini. Rakuti mencabut tombak Patmayoni yang terselip di pinggangnya. Kemudian dia mengacungkannya di hadapan dua perampok jalanan. Dua perampok jalanan itu mundur beberapa langkah. Mereka jadi gusar melihat tingkah laku Rakuti. Awas, Jangan main-main. Kami bisa membunuhmu. Aku tidak pernah main-main. Kalau kau ingin merampokku, silahkan. Tapi seperti sudah kukatakan, aku tidak mempunyai barang apa-apa. Aku hanya mempunyai ini. Sebatang tombak. Ambillah, jika kalian menghendakinya. Ah, kau pasti mempunyai sedikit uang. Atau barangkali kau mempunyai sedikit simpanan makanan. Ayo, Keluarkan dan serahkan kepada kami. Kalian ini perampok-perampok picisan. Aku tidak akan mengampuni orang-orang seperti kalian. Lihatlah, bukan kalian yang akan membunuhku. Tapi akulah yang akan membinasakan kalian. Masa dia menyerang? Wah, kurang ajar. Orang ini benar-benar ingin mampus rupanya. Ayo, kita sergap bersama-sama. Yeah, yeah, yeah. Dua perampok itu langsung menyerang dengan senjata terkhusus. Rakuti menangkis serangan dengan palas menyerang lebih garang. Pertarungan sengit segera terjadi di tepi jalan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus